Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk melengkapi uh, bahasan kita tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka saya ingin bacakan tentang e, perlu diketahui bahasanya para ulama menilai e, permasalahan jam tangan itu dikiaskan dengan masalah cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian e, penjelasan Syaikh Abdul Aziz Ibnu Bas, demikian juga Syaikh Ibnu Thaemin rahimallahu taala. Syaikh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimallahu taala di Fatwa Islamiyah jilid yang keempat beliau mengatakan Eh, la haraja fi lubsi as-sa'a fil yadil yumna awil yusra. Tidaklah mengapa dan tidaklah masalah pakai jam tangan di tangan kanan ataupun tangan kiri. Kal khotam. Diserupakan dengan masalah cincin. Waqad sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu labisal khatama fil yumna wal yusra. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam maka cincin beliau di kanan demikian juga di kiri. Kemudian perkataan Sayyid Nusaimin di Sarul Mumti <clears throat> beliau mengatakan wadu sa'ah fil yadil yumna laysa afdola min wada'iha fil yadil yusra. Meletakkan jam tangan di tangan kiri tidaklah lebih baik daripada meletakkan jam tangan di tangan eh, meletakkan jam tangan di tangan kanan tidaklah lebih utama, lebih baik, lebih afdol dibandingkan meletakkan jam tangan di tangan kiri. Li'anna sa'ata mata matakunu bil khotam. Ya, karena jam tangan itu sangatlah serupa dengan masalah cincin. Maka beliau nilai ya, itu uh, eh, kemanakah yang terbaik dalam uh, hukum meletakkan jam tangan, tangan kanan atau tangan kiri, beliau berpandangan kiasnya ke masalah cincin. Saya menubas demikian, saya menusemin juga demikian. Maka tidak ada beda falakob baina antadu asa'ata fil yumna awil yasar. Maka tidak ada beda antara Anda letakkan jam tangan di di tangan kanan ataukah kiri. Namun bahkan beliau menimbang sejumlah hal lebih menganjurkan meletakkan jam tangan di tangan kiri. Sayyidul Ibnu rahimahullah taala beliau lebih menyarankan memakai meletakkan jam tangan di tangan kiri. Lakin lasyakka namun tidaklah diragukan anna wad'aha fil yasar aisar lil insan. Jadi meletakkan jam tangan di tangan kiri itu yang yang lebih nyaman, lebih enak bagi seseorang. Ya, beliau sampaikan lebih lebih mudah dari tiga sisi minnahiyah takbiah dari sisi bebannya ya, karena tangan kanan sudah banyak beban tangan kiri kurang beban kalau mau dikasih tambahan beban ya tangan kiri yang lebih layak untuk diberi tambahan beban daripada tangan kanan wa min nahya an ilaiha dari sisi ya, sedap dipandang kata beliau Ya, di kiri lebih enak dilihat daripada di kanan. Sumahya aslam fil ghalib. Kemudian lebih selamat dari benturan dan yang lain. Kalau di tangan kiri. Kalau diletakkan di tangan kanan, maka tangan kanan itu untuk aktivitas macam-macam. Akhirnya jam tersebut bisa kena benturan ini dan ini. Ini dan itu. Rusak nanti karena eh, posisi yang di tangan kanan. Kalau diletakkan di tangan kiri lebih aman. Kenapa lebih selamat dari masalah? Di anal jumna aksaru harokatan faya akhtar. Karena tangan kanan lebih banyak geraknya sehingga lebih bahaya. Keberadaan jam tangan di tangan kanan lebih bahaya daripada di tangan kiri. Meskipun dari itu beberapa pertimbangan yang menyebabkan beliau menyarankan untuk meletakkan di tangan kiri. Meskipun beliau kembali tegaskan wal amru fi hada wasi. Dan masalah ini longgar saja. Ya. Masalah ini longgar saja. Siapa yang suka di tangan kanan ya silahkan. Siapa yang suka di tangan kiri juga silahkan. Fala yuqal yang jelas tidak boleh mengatakan. Iya, ini masalahnya longgar tidak boleh mengatakan ina sunnah antal basah bil yamin. Yang sesuai dengan sunnah Nabi di tangan kanan tidak boleh demikian. Karena masanya wasi longgar, lapang. Maka jangan ada yang dikasih stempel. Ini yang uh, sunnah. karena sunnah ja'at fil yamin wal yasar fil khatab. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah cincin itu di kanan dan di kiri. Wa wasaatu ashbahu syai'in bihi dan uh, dan jam tangan itu sangat-sangat mirip dengan masalah cincin. Demikian dari Salul Mumti di jilid yang keenam. Ya, kemudian eh, kita lanjutkan dengan membaca eh, rawi dan keterangan atau faedah-faedah tambahan dari Mawahib Muhammadiyah masih di bab masalah cincin. Ya, masih di bab masalah cincin. Hadis yang ketiga adalah di bab cincin hadis dari Anas bin Malik ya, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan Hadasana Mahmud ibn Ghailan wal hadasana Hafiz ibn Umar ibn Ubaid wa wa at eh, kalau Qala hadasana Zuhair kalau dicetakan Sa'abdu Razak pada hadis ke-89. Kalau hadasana Zuhair Abu Khaythamah an Humaid dari Anas bin Malik. Maka di sini ada kita jumpai salah satu perawi ya, Hafaz bin Umar bin Ubaid huwa atau nafisi. Tanafisi jamak dari ya, tunfasah ini, atau tunfusah. Maknanya adalah pisatun lahu khamlun. Ini adalah ini, kain hamparan yang ujungnya itu tidak di apa, tidak diboros sehingga punya eh, eh, benang-benangnya sehingga eh, apa? Benang-benangnya gimana? Ya, benang-benangnya sehingga pokoknya benang-benangnya itu masih ada. Ya, karena tidak dipros pinggirnya. Itu tunfusah. Uh, eh, atau maaf ini bukan benang, maaf, bukan kain. Aywa barun wahasirun min sa'fin. Namun dia tikar dia dia model tikar min sa'fin dari eh, dari pelepah kurma namun dibuat pinggirnya itu tidak di eh, tidak ditutup sehingga ada kliwir-kliwirnya kata orang Jawa. Maka beliau atau nafisi. Kenapa beliau disebut nafisi? Uh, lil amal atau lil baik. Itu karena boleh jadi itu profesi beliau itu bikin tonafis. Ya, atau karena beliau jualan tonafis. Maka kita lihat di sini kita jumpai keteladanan para e, para ulama mereka, para perawi hadis. Mereka juga kerja ada ya di satu versi dikatakan beliau bikin tikar, versi yang lain beliau jualan ketika Ya, maka kerja semacam ini bukanlah satu hal yang aib bagi seorang penuntut ilmu. <clears throat> Bahkan itu adalah sebuah kemuliaan. Karena dengan itu dia mandiri. Tidak tergantung kepada orang lain dan bantuan orang lain. Dari Zuhair, Zuhair ini adalah Zuhair ibn Muawiyah, ibn Hudayt dari Abu Khaythamah. <clears throat> Dari Humaid yaitu Humaid At-Tawil. Si jangkung. Beliau terkenal dengan sebutan Humaid At-Tawil si jangkung. Kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke-90 At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hadasana Ishaq ibn Mansur qala hadasana Mu'ad ibn Hisham qala hadasani Abi an Qatadah dari Anas bin Malik Nah, uh, hadis ini tentang menceritakan tentang sebab musabab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkirim surat kepada eh, orang-orang uh, ajam atau para raja-raja non Arab. Dan kemarin telah di, dan Nabi itu memiliki cincin itu tahun 9 ya, eh, tahun As-Safasifi ada ulama yang mengatakan wakana itiqadul khotam sanata sittin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya cincin untuk stempel itu tahun 6 Hijriah. Kemudian tentang e, faedah tambahan, maka di antara pelajaran dari hadis ini disyariatkannya merosalah bil kutub, korespondensi dengan surat. Iya. Dan disyariatkannya dakwah dengan sarana tersebut. Iya. Di zaman kita ini bentuknya boleh jadi artikel yang disebar di web atau di e, grup-grup WA dan yang lain. Dan yang pertama kali terkenal, dikenal e, berdakwah dengan surat adalah Sulaiman alaihissalam. Kemudian faedah yang menarik tentang Eh, dari hadis ini wafihi nadbu di sini terdapat anjuran untuk mempergauli dan berinteraksi dengan manusia dengan apa yang mereka sukai dan meninggalkan apa yang tidak mereka sukai dan mengambil simpati musuh itu satu hal yang tidaklah berbahaya dan tidaklah terlarang secara syariat. Ya, maka di sini kita jumpai faedah tentang muasarah, tentang bermasyarakat, tentang berinteraksi. Tapi berinteraksi dengan orang kafir, mereka nggak suka, nggak respect dengan surat yang nggak ada stempelnya. Ya sudah maka diikuti. Ya, Nabi tidak ngotot dengan ya kalau mau ya Islam begini, nah, nggak pakai stempel. Nah, tidak demikian. Namun Nabi mengalir mengikuti keinginan mereka. Mereka inginnya surat yang sampai kepada raja adalah surat yang punya sifat resmi. Ini. Maka eh, maka Nabi pun menyesuaikannya. Maka di antara pelajarannya adalah seorang muslim e, hendaknya eh, ketika berinteraksi dengan manusia melakukan apa yang mereka sukai, meninggalkan apa yang mereka benci ya, apa yang mereka benci selama itu bukan maksiat. Ya. Orang tidak suka misalnya hadir di acara walimah pakai sandal jepit misalnya orang tidak suka seperti itu. Ya, maka jangan ngotot. Nah, tidak ada dalilnya larangan datang walimah pakai sandal jepit tidak ada dalilnya. Nah, saya pakai sandal jepit. Nah, kalau dibolehkan datang ya saya datang kalau enggak ya sudah. Nah, tidak tidak perlu demikian. Hal-hal semacam ini yang tidak di sana eh, bukanlah masalah yang halal haram. Tidaknya orang tuh longgar. Orang sukanya kita seperti itu ya, ya dituruti saja, tidak masalah. Orang syariat juga tidak mengharamkannya. Ini satu kaidah penting dalam berinteraksi, bergaul dengan orang. Yeah ya ikuti apa yang mereka umumnya ya, mereka sukai, tinggalkan yang mereka tidak sukai selama itu tidak melanggar syariat. Kemudian hadis selanjutnya hadis Anas. At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan Hadatsana Muhammad ibn Yahya qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala hadatsani Abi an Sumamah an Anas ibn Malik. Ya tadi ada Muhammad ibn Abdullah al-Ansari. Beliau adalah ibn Musanna ibn Abdullah ibn Anas bin Malik. Nah, masih keturunannya Anas bin Malik. Muhammad bin Abdullah itu keturunannya Anas bin Malik. Karena dia Muhammad bin Abdullah bin Musanna bin Abdullah bin Anas bin Malik. Qadi Basra beliau jabatannya adalah Qadi kota Basra. Hadasana Abi ayahku bercerita kepada aku. Ini berarti uh, dia adalah Abdullah bin Musanna. Ini. Dan tadi ada nama Sumamah. Perlu ketahui bahasanya Abdullah bin Musanna itu kakak beradik dengan Sumama. Ya, maka ini riwayat kakak beradik. Hadasani Abi berarti Abdullah bin Musanna ya, dari Sumama. Karena Sumama ini adalah ya, ya, ya, ya Sumama ya, <clears throat> maka <clears throat> tadi adalah Abdullah bin Musanna Iya. Dan Musanna Aku Sumama. Dan Musanna, maaf, bukan Abdullah yang saudara, namun Musanna. Musanna itu kakak beradik dengan Sumama. Iya. Ini ayahnya adalah Abdullah bin Musanna. Abdullah bin Musanna ngambil dari Sumama, berarti ngambil dari pamannya. Ngambil dari pamannya. Karena Abdullah ini Abdullah bin Musanna dan musanna itu kakak beradik dengan Sumama. Ya, maka di sini ya, berarti Abdullah bin Musanna mengambil riwayat dari pamannya. Dan keduanya Musanna dan Sumamah dua-duanya adalah anaknya Abdullah bin Anas bin Malik. Nah, kemudian hadis uh, selanjutnya masih dari Anas bin Malik. <clears throat> Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan Hadatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami Abu Amr qala hadatsana Nuh ibn Qais an Khalid ibn Qais an Qatadah dari Anas bin Malik. Maka kita jumpai Qatadah sangat banyak riwayatnya dari Anas bin Malik. Ya, uh, maka di sini ada Nasr ibn Ali al Jahdami nisbah kepada Jahabimah mahalatun bil Basrah satu kampung di kota Basrah. Eh, Abu Amr Al-Asadi li ahadul hufat al-a'lam. Ya, qal akhbarna Nuh ibn Qais al-Basri ya, dari saudaranya ya, Khalid ibn Qais ya, dari saudaranya Khalid ibn Qais dari kota ada. Di sini ceritakan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Kisra. Ya, Kisra uh, di kasri awalihi huruf pertamanya di kasrah berarti Kisra. Wa fathiha boleh juga huruf pertamanya di fathah. Boleh dibaca Kisra, boleh dibaca Kasra. Maliku Faris dia adalah nama raja-raja Persia. Dan kisra ini mu'arabun. Mu'arab. Adalah bahasa yang bukan bahasa Arab namun diarabkan. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arab mulai proses pengarapan. Ya, kalau aslinya itu bukan kisra. Ya, di bahasa aslinya itu bukan kisra. Atau nah, di sini uh, khasrin uh, aslinya. Pakai kha. Kha sin ra ya khasri. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arab, orang Arab tidak bisa ngomong khasri. Kemudian jadinya khasri, eh, kisra to eh, kasra. Jamaknya akasira. Iya. Nabi kemudian mengirim juga kepada Kaisar, Raja-Raja Romawi, dan Najasi, itu Raja-Raja Habasya. Dan ini semua adalah gelar untuk raja daerah-daerah tersebut. Seperti Fir'aun, itu adalah gelar untuk raja Tipti. Aziz untuk raja Mesir, Tuba untuk raja Himyar. Di sini disampaikan bahasa Nabi uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat ya, membuat cincin maksudnya minta untuk dibuatkan cincin. siapakah pembuat sebenarnya? Pembuatnya adalah seorang yang namanya Ya'la bin Umayyah. sahabat yang membuatkan cincin untuk Nabi namanya adalah Ya'la ibn Umayyah. Dan pada akhirnya ketika Nabi kemudian telah mengirimkan surat, surat sampai kepada Kisra, maka Kisra merobek robek surat tersebut. Lantas Nabi pun mendoakan kejelekan, yaitu hancurnya kerajaan Kisra. Maka kerajaan Persia itu lebih dulu hancur daripada Romawi. Karena sebab doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun mencabik-cabik kerajaannya. Sedangkan surat ini sampai pada Hirqal, Raja Romawi, dan dia menghormati dan menjaga surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah pun menjaga kerajaannya sehingga jauh lebih lama bertahan dan sampai kepadanya Najasi faaslama maka Najasi masuk Islam kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkirim surat yang kedua untuk Najasi kemudian jadilah Najasi ini wali hakim pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah. Dan jadi ya, jadi wali hakim pernikahan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah. Di antara pelajaran tentang dari hadis ini bolehnya mengukir cincin dan di sana ada nama Allah. Ya, karena cincin Nabi ukirannya Muhammad Rasulullah, ada nama Allah. Sehingga riwayatnya adalah sanggahan untuk sebagian ulama yang memakuhkannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan makuh di cincin ada tulisan Allah. Ini tidak tidak benar karena Nabi punya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Yang memakuhkannya adalah Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in. tentang kapan Nabi punya cincin ternyata ada perselisihan ulama. Ibnu Sayyid Dinas mengatakan Nabi itu punya cincin tahun 7 Hijriah. Wajazam ghairuhu dan yang lain mengatakan tahun 6 Hijriah. Ada yang mengkompromikan dua pendapat ini dengan mengatakan Nabi punya cincin di akhir-akhir tahun ke-6, awal-awal tahun ke-7. Nah, udah. Tahun 6 dan 7. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya cincin ketika Nabi mau berkirim surat kepada para raja untuk berdakwah. Dan itu adalah di masa eh, masa damai dengan Quraisy ya, setelah Hudaybiyah. Dan salah satu isi perjanjian Hudaybiyah, Nabi berdamai dengan Quraisy selama 10 tahun. Dan perjanjian Hudaybiyah itu Dzulqa'dah tahun ke-6. Kemudian Nabi pulang ke Madinah di bulan Dzulhijjah. Hijjah. Dan Nabi mengirim para utusan membawa surat di bulan Muharram. Berarti tahun ke-7. Dan tentu Nabi punya cincin sebelum mengirimkan para utusan membawa surat-surat tersebut. Berarti sebelum Muharram. Berarti akhir Dhul, Dhul Hijjah. Nah, maka Ya, mau dikatakan tahun ke-6 ya ada benarnya, tahun ke-7 juga tidak salah. Karena Nabi punya cincin akhir tahun ke-6 ya, mulai dipakai di awal tahun ke-7 Muharram tahun 7 Hijriah. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Anas bin Malik Itu At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Sa'id ibn Amir dan Al-Hajjaj ibn Minhal dari Hammam dari Ibnu Juraid dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Ya, maka dari Hammam ibn uh, ya, dari Hammam dari Ibnu Juraid. Ya. <clears throat> Ibnu Jurayt ini adalah uh, Al-Makki Al-Faqih. Dan dan ada uh, pendapat yang mengatakan beliau adalah orang yang pertama kali menulis buku dalam Islam. Ibnu Jurayt ini. Dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Yeah. Di sana disebutkan Nabi jika memasuki khala yaitu maksudnya apabila Nabi ingin memasuki al-khala. Khala man asalnya adalah al-mahal al-khali. Tempat yang sunyi. Tempat yang sepi. Ya, karena dulu di masa Nabi, masa para sahabat itu tidak ada toilet. Mereka pergi ke belakang, jauh, di, di kebun, cari tempat yang sepi untuk buang hajat mila kemudian digunakanlah kata-kata khala ini fil mahal al-mu'ad. Tempat yang memang disiapkan untuk buang hajat. Maka yang betul-betul khala eh, itu adalah eh, daerah sekitar kloset. yang betul-betul khala itu adalah daerah sekitar kloset yang memang disiapkan untuk buang hajat. Ya, dan eh, di antara pelajaran dari hadis ini masuk ke, uh, ke toilet dengan sesuatu yang ada tulisan nama yang dimuliakan itu satu hal yang makruh bahkan ada yang mengatakan satu hal yang hukumnya haram kemudian <clears throat> jadi ada perselisihan hukum tentang membawa nama yang mulia ke dalam toilet Allah atau yang lain itu diperselisihkan antara makruh dan haram Eh, dan kalau hadisnya tentu tentang masalah nama Allah, namun dipahami oleh fukoha muazzam, nama yang diagungkan. Oleh karena itu, dikatakan seandainya ditulisi nama yang diagungkan, contohnya Muhammad atau Jibril, maka maka hukumnya dibawa ke Thailand. Maka Allah, Allah di sini Ya, karena hadisnya tentu tentang masalah Allah dan Muhammad ya. Berarti ada Muhammad, ada Allah. Dan dilebarkan kepada Al-Ism al muadzam Nama orang yang diagungkan. Nama person-person yang mulia. Maka ini makro sebagaimana pendapat Ibnu Jamaah. Ya, kemudian hadis yang terakhir di bab cincin. Ya, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ishaq ibn Mansur, qala hadasana Abdullah ibn Numair, qala hadasana Ubaidillah ibn Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ya, kemudian tentang uh, maka di sini ada uh, bi'u aris. Bi'u aris adalah bi'un bihadi kotin adalah nama sumur di satu kebun di dekat Masjid Kuba. Kemudian uh, Waqad balagha Utsman fi taftis alaih ketika cincin itu jatuh di sumur aris maka Eh, Uthman sungguh-sungguh untuk uh, mengeringkannya, mencarinya, wanaza al bi'ra dan beliau mengeringkan sumur tersebut salah satu ayam selama tiga hari. Perlu proses tiga hari ya, untuk uh, mengeringkan sumur. Wa akhraja jami'a ma Semua isi dasar sumur semuanya dikeluarkan. Bukan hanya airnya, lumpur-lumpurnya semua dikeluarkan. Falam yajidhu. Namun Utsman tidak mendapatkannya. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini.